وعلى آله وصحبه وموالاه فضيلة الحبائب الشرفاء والعلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأعزاء الأحباء رحمكم الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين والحمد لله رب العالمين kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para santri yang sama kita cintai dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar dari pendiri Pondok Pesantren Darut Ta'lim wa Da'wah almarhum wal maghfurah Sayyidil Walid Al-Mahbub Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus نقصه الله برحمته والمغفرة وينفعنا ببركاته وأنواره وأسراره ونفحاته وعلومه في الدين والدنيا والآخرة dan alhamdulillah ya. putra-putra beliau sampai saat ini terus melanjutkan pesantren dan majelis yang ditinggalkan oleh orang tua kita di sini ada Sayyidul Mahbub Al Habib Asadullah Sayyidul Mahbub Al Habib Abdullah dan yang lainnya kita doakan mudah-mudahan seluruh daripada generasi penerus Al Habib Alwi bin Salim Al Idrus dilimpahkanlah Allah rahmat dan keberkahan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya panjang umur dalam ibadah dan taat kepada Allah sehat walafiat amin ya rabbal alamin ya al kiram Sebagaimana semua kita ketahui saat ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1436 Hijriah. Bicara tentang tahun baru Islam, kita diingatkan tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika memulai penanggalan tahun baru Islam menjadikan hijrah Nabi sebagai titik awal perhitungan kalender Islam dan ini bukan tidak bermakna karena Sayyidina Umar dengan para sahabat yang lainnya yang bermusyawarah ketika itu eh, tahu betul, paham betul, mengerti betul oh. bahwa titik terjadinya hijrah Nabi alaihissalatu wassalam itu merupakan titik balik daripada perjuangan Islam yaitu titik awal bagaimana Nabi mulai merintis untuk mendirikan satu daulah Islamiyah yang dimana syariat Islam bisa ditegakkan secara kafah yaitu di kota Al-Madinatul Munawwarah Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin. Nah, berkenaan dengan ini tentu kalau bicara tentang hijrahnya Nabi kita tidak bisa langsung bicara hanya terkait dengan hijrahnya. Tapi kita juga harus mengingat rentetan asbab Kenapa pada akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam harus hijrah meninggalkan Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah. Nah, untuk mengetahui ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim dengan satu ungkapan ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas menghimpun semua kejadian Eh, yang dialami oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah menyatakan faqala ta'ala wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin sadaqallahu alazim dalam ayat ini Allah menyatakan kepada nabinya sekaligus informasi sejarah buat kita semua. Di mana Allah menyatakan wa yang kurubik tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai nabi. Tatkala mereka berbuat makar terhadap engkau wahai rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru orang-orang kafir untuk apa mereka melakukan makar-makar kepada Nabi? Allah menyatakan lius bituka. Lius bitu dalam arti kata untuk membuat posisi Nabi diam tidak bergerak. Dibungkam dakwahnya, dipenjarakan, diisolasi. Lius bitu yaitu untuk membungkam dakwah Nabi. Au tulu atau untuk membunuhmu ya Muhammad. Au yukhriju atau untuk mengusirmu dari kota Mekah ini wayam kuruna wayam kurullah mereka berbuat makar Allah pasti akan membalas makar mereka wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar orang-orang kafir Alhamdulillah jadi menarik di sini ada tiga perkara yang Nabi yang yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita tentang tantangan dakwah Nabi. Yang pertama adalah pembungkaman dakwah. Lius itu ini pembungkaman dakwah. Yang kedua adalah upaya pembunuhan terhadap Nabi. Dan yang ketiga pengusiran beliau dari kampung halaman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Mari kita lihat Bagaimana sih cara orang-orang kafir membungkam dakwah Nabi? Cara mereka membungkam dakwah Nabi mereka lakukan dengan beragam cara. Antara lain, yang pertama, saudara, mereka menghina dan mencaci maki Nabi. Mereka celak Nabi. Mereka hina Nabi alaihi salatu wassalam. Dicaci maki kita punya Nabi, dilecehkan, Nah, ini kenapa Nabi dilecehkan, kenapa Nabi dihina, kenapa Nabi dicaci maki? Tujuannya supaya mental Nabi jatuh, Nabi jerah dan kapok untuk melanjutkan dakwah. Tapi tentu Nabi kita mentalnya tidak serendah itu, saudara. Nabi kita mentalnya sudah begitu kuat, begitu baja, tidak akan pernah bisa diluluhkan hanya sekedar dengan caci maki maka itu begitu caci maki tadi datang kepada Nabi, Nabi tidak peduli. Nabi tidak melayani, beliau tetap istiqamah berdakwah mengajak umat kepada kalimat la ilaha illallah. Dan caci maki terhadap Nabi gak main-main sudah. Sampai istrinya Abu Lahab itu setiap pagi mewajibkan dirinya untuk ngetok pintu rumah Nabi hanya untuk mencaci maki dan meludahi muka Nabi. Tiap pagi ketok pintu, pada Muhammad? Ketemu dulu di kaki maki tiap hari. Jadi luar biasa. Belum lagi kaki maki dari paman yang bernama Abu Lahab, belum lagi dari semua orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi tidak pernah mundur dari dakwahnya. Alhamdulillah. Yang kedua, begitu orang-orang kafir tadi melihat kaki maki nggak cukup, tidak membuat Nabi jelas, tidak membuat Nabi kapok, ditambah dengan cara berikutnya saudara mereka menyebarluaskan fitnah terhadap Nabi difitnah dengan berbagai macam fitnah Nabi dikatakan sebagai perusak kesatuan bangsa Quraisy Nabi dikatakan sebagai pemecah belah rumah tangga saudara gara-gara Nabi membawa agama baru akhirnya bapak dengan anak jadi ribut dalam rumah tangga akhirnya ibu dengan anak jadi berpisah karena si anak masuk Islam dan lain sebagainya Sampai-sampai mereka mengatakan Muhammad itu sahir majnun, tukang sihir yang sudah gila, memporak-porandakan persatuan bangsa dan menghancurkan rumah tangga, yaitu masyarakat Quraisy. Enggak sampai di situ. Setiap ada tamu datang dari luar kota Mekah, dicegat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dikatakan kalian mau masuk Mekah silakan, mau berdagang silakan, mau bermalam silakan, tapi hati-hati. Jangan sampai kalian bertemu dengan Muhammad Muhammad itu pendusta, pembohong, tukang sihir, orang yang sudah gila. Kalau kalian nanti ketemu dengan Muhammad, kalian akan kena sihirnya, dan itu bisa merusak daripada keutuhan hidup kalian di rumah kalian nanti. Oh luar biasa sudah. Apa tujuan fitnah tersebut? Nabi difitnah supaya masyarakat menjauh dari Nabi, supaya masyarakat takut yaitu dekat Nabi, supaya dakwah Nabi tidak berhasil, tidak lancar, tidak sukses. Ini namanya pembungkaman dakwah, saudara. Oh banyak masyarakat yang terkena hasutan tadi. Banyak masyarakat yang terkena penyesatan opini tadi. Banyak masyarakat yang termakan fitnah tersebut, saudara. Lalu bagaimana Nabi? Apakah Nabi dengan keadaan seperti itu kemudian berhenti daripada dakwah? Tidak, saudara. Lalu bagaimana dengan fitnah-fitnah tersebut? Apakah Nabi membiarkan fitnah itu meluas kemana-mana atau apakah Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk mengkantor fitnah saja Enggak begitu saudara Ya fitnah tersebut tidak dibiarkan oleh Nabi Nabi mengkantornya, Nabi menjawabnya Tapi Nabi tidak menghabiskan hidupnya hanya untuk mengkantor fitnah saudara Kalau Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk menjawab fitnah Kapan beliau mau berdakwah? Jadi beliau hadapi dalam kantor fitnah secukupnya, sisanya beliau habiskan untuk berdakwah. Jalan terus tidak peduli dengan fitnah yang ada sudah. Dan hasilnya luar biasa. Yang mau mendengarkan dakwah Nabi makin hari makin bertambah, makin hari makin banyak. Dan ini yang membuat orang-orang kafir Quraisy makin galau sudah. Begitu cara kedua tadi juga gagal, tidak berhasil. Mereka membungkam dakwah Nabi mereka pakai cara yang ketiga sudah cara yang ketiga sebetulnya mereka ingin ganggu fisik Nabi cuma mereka belum punya keberanian karena Abu Talib paman Nabi saudara sudah menyatakan kesetiaannya untuk membela Nabi jangan coba-coba siapapun mengganggu daripada fisik Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ketika itu berhasil menyatukan yaitu Banu Hasim dan Banu Muttalib saudara untuk membela Nabi baik yang muslim maupun yang kafir dua anak suku bangsa Quraisy ini begitu setia mereka jaga Nabi artinya siapa yang ingin mengganggu Nabi berarti harus siap perang melawan pemuda-pemuda Banu Hasim dan Banu Muttalib saudara nah itu karenanya mereka nggak berani untuk ganggu Nabi secara fisik tapi mereka lakukan dengan cara lain mereka ancam Nabi mereka teror mereka takut-takuti saudara supaya Nabi ini ngeper takut down mentalnya tidak melanjutkan dakwah lagi-lagi teror terhadap Nabi tidak berhasil karena Nabi punya mental baja sudah enggak enggak kendor dakwah Nabi hanya karena ancam teror dan intimidasi begitu gagal cara ketiga ini mereka pakai cara yang keempat ini mereka tahu Muhammad ini cinta kepada para sahabatnya. Muhammad ini cinta kepada para pengikutnya. Bahkan pengikut Muhammad tidak semua punya kabilah yang kuat. Pengikut Muhammad ini kan banyak dari kalangan lemah. Kalau begitu kita siksa mereka. Disiksa pengikut Nabi saudara yang diseret, yang dianiaya. Bagaimana Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu diseret oleh orang-orang kafir bersama kedua orang tuanya dipaksa untuk murtad dipaksa untuk keluar dari Islam yang kalau mereka tidak mau keluar dari Islam dianiaya Ammar diikat di dia ibu bapaknya dianiaya yang sudah tua renta dipukuli ditendangi saudara Ammar tidak kuat lihat ibunya dipukuli sedemikian rupa menangis menjerit pohon pertolongan Allah dan Ammar tetap bertahan dalam Islam si ibu dalam keadaan lebam-lebam penuh darah ngucur dan tubuhnya saudara si ibu mengatakan ya Ammar wallahi walaupun ibumu harus dibunuh pada hari ini aku tidak ridho kalau kau keluar dari Islam marah orang kafir lihat si ibu mengatakan begitu dibanting si ibu saudara depan Ammar setelah itu kalau apa yang terjadi saudara Abu Jahal dengan biadabnya mengambil sebuah tombak ibunya Ammar yang bernama Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal maaf dari depan kemaluan tembus ke belakang juga mati sampai Ammar ibn Yasir pingsan dibuatnya sudah selanjutnya ayahnya Ammar dibunuh juga kenapa mereka lakukan itu saudara karena mereka tahu Nabi cinta kepada umatnya, cinta kepada para sahabatnya. Mereka mau hancurkan jiwa Nabi. Mereka mau hancurkan perasaan Nabi. Mereka mau permainkan cinta Nabi supaya Nabi menderita supaya Nabi saudara secara psikologis terganggu dan Nabi tidak lagi berani untuk melanjutkan dakwah bukan itu saja saudara bagaimana sahabat-sahabat yang lain saudara seperti khabab umpamanya disetrika kepalanya bagaimana ada perempuan yang disiksa hingga buta matanya saudara dianiaya Bilal diseret ke tengah padang pasir saudara dia telanjangi badannya saudara dikebur dicambuki, sudah nggak sampai di situ, ditindik dengan batu karang yang besar, dipaksa untuk keluar dari Islam. Bila tetap mengatakan ahad, ahad, tidak ada mereka yang murtad hanya karena siksaan sudah. Lalu bagaimana dengan kita punya nabi sudah? Ya, kali ini nabi kita harus mengevaluasi cara dakwahnya sudah. Nabi berhenti sejenak karena ini persoalan sangat serius. Sahabat disiksa dan dibunuh sudah. Nabi dihadapkan dalam posisi yang sangat dilematis. Kalau beliau tidak berdakwah, beliau berdosa. Karena itu kewajiban dari Allah. Tapi kalau beliau berdakwah, sahabat beliau, mengikut beliau dibunuh. Beliau dihadapkan kepada posisi yang serba sulit. Meninggalkan dakwah berarti meninggalkan perintah Allah. Berdakwah berarti membiarkan para sahabat dibunuh. Nabi berhenti sejenak. Beliau berpikir dalam berpikir keras bagaimana supaya dakwah jalan sahabat tetap aman sudah inilah salah satu bukti fatanahnya Nabi kita cerdasnya yang luar biasa dalam berdakwah sudah beliau stop sebentar itu dakwah sudah kemudian beliau cari informasi di mana tempat yang bisa aman buat para sahabatnya yang lemah ini untuk menjaga iman dan akidahnya dan dalam waktu yang singkat beliau sudah dapat kabar ada satu negeri bernama Habasyah dipimpin oleh seorang penguasa yang digelari Najasyi seorang Nasrani seorang ahlul kitab tapi yang sangat toleran yang tidak akan mengganggu umat beragama lain untuk ibadah di negerinya, yang sudah ada dan Nabi mendapatkan berita bukan sembarang berita bukan sekadar isu tapi betul-betul Nabi tak takut Nabi betul-betul tak takut saudara kalau ini berita bisa dipertanggungjawabkan setelah berita itu makan, Nabi umumkan secara diam-diam kepada para sahabatnya saudara. Sembunyi-sembunyi supaya orang kafir tidak tahu. Jangan sampai bocor. Saudara, alhamdulillah saudara akhirnya ketika itu dipimpin oleh sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan saudara puluhan umat Islam diam-diam meninggalkan kota Mekah menuju daripada Habas. Begitu orang kafir Quraisy tahu ada puluhan orang Islam pengikut Nabi berangkat ke negeri Habasyah, bukan mereka diam, mereka kejar sudah. Mereka kejar. Begitu sampai di negeri sana saudara, mereka datang ketemu Najasyi. Ini pembantu-pembantunya Najasyi, menteri-menterinya Najasyi dikasih hadiah oleh orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk membujuk Najasyi agar orang-orang Islam tersebut dikembalikan ke kota Mekah, saudara. Dia bayar kepada para menterinya sampai bisa ketemu dengan Najasyi. Begitu digelar pertemuan dengan Najasyi, saudara Abu Sufyan memimpin daripada delegasi orang-orang kafir Quraisy. Sementara kaum muslimin dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah ketika itu saudara dihasut Najasyi Salah satu hasutan Abu Sufyan apa? Hei Najasyi katanya ini kepada orang-orang yang punya agama baru. Dia hina agama kamu. Maksudnya dia hina itu agama Nasrani. Coba kamu tanya apa pandangannya soal Isa? Karena Abu Sufyan tahu bahwa Nasrani ini memuliakan Nabi Isa. Kemudian Najasyi bertanya kepada Ja'far, apa betul kalian punya pernyataan yang kalian dapat dari Muhammad tentang Isa? Coba bacakan kepada Ja'far bin Abi Talib saudara orang cerdas orang pandai hafal Al-Quran beliau keluarkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang Isa alaihissalam yang membuat Najasi saudara terkejut kaget terkagum-kagum sampai akhirnya Najasi berdiri di hadapan Ja'far sebetulnya beda kalian dengan kami hanya segaris Subhanallah saudara akhirnya Najasi mempersilahkan umat Islam hidup yaitu di, di Habasya Habasya itu kalau sekarang disebut negeri Ethiopia saudara dulu disebut Habasya Ethiopia yang ada di benua Afrika diberi kebebasan Umat Islam silakan ibadah, silakan menjalankan keyakinannya, dilindungi, diberikan suaka politik oleh Najasyi. Dan akhirnya saudara, Najasyi pun masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun pada akhirnya belakangan beliau masuk Islam, tapi saya ingin cerita sebelum beliau masuk Islam, saudara, betapa beliau memberikan yaitu satu toleransi, suaka, perlindungan kepada muhajirin, yaitu orang-orang yang berpikir dari Mekah untuk menyelamatkan Islam dan akidah. Setelah Nabi dengan kabar bahwa Najasyi memberikan suaka politik, perlindungan, Nabi melanjutkan lagi dakwahnya di Makkah sudah. Lihat, Anda bisa lihat taktik Nabi sudah. Bagaimana dakwah jalan pengikut aman. Bagaimana dakwah jalan pengikut ini tidak dipermainkan oleh orang-orang kafir sudah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gagal lagi orang kafir untuk membungkam dakwah Nabi. Gagal. Nah, lalu apa yang mereka lakukan kali ini saudara? setelah berulang kali mereka pakai macam-macam cara gagal sampai dibunuh pengikut Nabi juga gagal saudara akhirnya akhirnya saudara mereka mengutus salah satu tokoh mereka untuk kompromi dengan Nabi ya saudara kompromi utusan mereka datang ya Muhammad kita satu bangsa kita satu keluarga kenapa kita bertikai kami sekarang mengajukan proposal perdamaian dengan bagaimana kita hidup damai, kita hidup rukun di Mekah. Tidak saling merugikan satu sama lain. Nabi menanyakan proposal perdamaian yang bagaimana. Apa mereka bilang? Yuk sama-sama kita bersatu di Mekah. Hari ini kita rame-rame menyembah Allah. Besok rame-rame menyembah Lat dan Uzza berhala. Nanti hari berikutnya lagi rame-rame menyembah Allah hari berikutnya lagi rame-rame menyembah berhala jadi kita damai nggak usah ribut saling mengakui luar biasa ternyata saudara Abu Jahal dan kawan-kawan tokoh liberal juga saudara maka namanya campur aduk agama ini. ini campur aduk agama ini sudah semua agama sama menyembah Allah menyembah berhala sama kan liberal itu jadi kalau sekarang ada orang liberal berarti pengikut Abu Jahal. Abu Jahal ini liberal pertama ini sudah. Nah, lalu apa jawab Nabi ketika itu? Bukan lagi Nabi yang jawab, Allah yang jawab sekarang. Allah turunkan kepada Nabi firman-Nya yang maha suci saudara. Allah nyatakan kepada beliau, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu." wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadi Allah yang suruh kul katakan hai Nabi katakan hai Muhammad jawab Enggak nunggu besok enggak ada tuh jawaban Entar dulu dia ditimbang-timbang dulu Enggak ada saudara ini masalah akidah masalah akidah enggak bicara pertimbangan saudara langsung harus dijawab dengan tegas makanya Allah katakan katakan kepada mereka ya Muhammad jawab Ya ayuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la antudu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma'abattum dan aku pun tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sekali lagi, wala antum abiduna ma'abud kalian tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah lakum dinukum bagi kalian agama kalian waliyadin dan bagiku adalah agamaku saya mau tanya itu jawabannya tegas tidak ini tegas enggak abu-abu saudara enggak jawabannya tegas manggilnya juga enggak pakai hei orang-orang non Islam enggak langsung hei orang-orang kafir tegas saudara kalau sekarang kita ngomong begitu dikatakan oh kasar, radikal. Ya Allah. Ditolak. Artinya campur aduk agama dalam Islam harga mati yang ditolak. Tidak boleh ada campur agama, saudara. Haram. Ya, kita wajib menghormati umat beragama lain. Ya, kita tidak boleh mencaci maki mereka, kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Ya, tapi bukan berarti kita kebablasan mengikuti dan ada ritual mereka, Betul Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim faqala ta'ala wa la tasubbu alladziina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah 'adwan bighairi ilmin. Jangan sekali-kali kau mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan jangan kau caci maki agamanya, caci maki sesembahannya, caci maki ajarannya, nggak boleh. Kenapa? Sebabkan itu kalian lakukan kata Allah, fayasubullah. Nanti mereka mencaci maki Allah. Aduan dengan ilmu, kelewat batas, penuh kebencian, permusuhan tanpa ilmu pengetahuan. Jangan sampai Allah mereka caci maki, jangan coba-coba kita caci maki agama mereka. Subhanallah, tapi bukan berarti kita kebablasan ikut ritual mereka ngaku Islam Idul Fitri Lebaran enak kalau ikut Natalan tapi ceritanya sudah ngaku Islam Idul Fitri nih oh berhari raya Idul Adha berhari raya sudah eh begitu Valentine anak-anak muda pada ikut-ikutan lillahi wa inna ilaihi rajiun mau ngapain kita ikut hari raya orang sampai kayak kekurangan hari raya gitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un akhirnya orang kafir gagal lagi saudara membungkam dakwah Nabi nah kali ini saudara begitu mereka sudah gagal membungkam dakwah Nabi dengan hal yang sedemikian rupa kali ini mereka ingin sogok Nabi Oh Nabi nggak bisa diajak kompromi campur aduk agama. Coba kita tawarkan sogokan buat Nabi. Datang lagi mereka saudara ke Nabi. Apa mereka bilang ya Muhammad? Apa sih yang kau mau dengan kau punya dakwah? Apa yang kau mau? Kalau kau menjadi raja, kami nobatkan kau sebagai raja Arab. Rajanya bangsa Quraisy. Kami siap melayanimu dan -mu. Kalau kau ingin wanita cantik, kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik di tengah bangsa Quraisy. Akan kami berikan kepada engkau. Kalau kau menginginkan harta benda, kami berikan separuh dari harta benda seluruh bangsa Quraisy untukmu ya Muhammad. Tapi tinggalkan kau punya kerjaan ini. Jangan kau sebarkan agama barumu ini. Tetap kita bersatu dalam agama nenek moyang kita. Luar biasa saudara. Ini yang mereka tawarkan. Dan tetap ditolak oleh Nabi Sudah. Begitu ditolak oleh Nabi, mereka marah, mereka datang ke Abu Talib. Apa mereka bilang? Ya Abu Talib, kesabaran kami sudah habis. Kami sudah tawarkan aneka ragam tawaran kepada Muhammad, Muhammad tidak mau. Kalau Muhammad masih tetap berkeras seperti ini, ya Abu Talib, maka sudah kesabaran kami sudah habis. Kami akan kumpulkan pemuda-pemuda dari seluruh bangsa Quraisy kami akan bunuh Muhammad dan kalau kau coba-coba mencegah kami dengan Bani Hazim atau Bani Mutalib maka kami akan perangi kalian secara bersama-sama diancam Abu Talib dia sudah akhirnya begitu mereka pulang sudah ternyata pada saat mereka menyampaikan itu semua Nabi ada di dalam rumah Abu Talib Nabi disembunyikan oleh Abu Talib saudara Nah, begitu akhirnya mereka pulang, Abu Talib mengatakan kepada Nabi sambil menangis, Ya Muhammad, kau sudah dengar apa mereka katakan? Kali ini aku lihat mereka tidak main-main. Begitu Nabi melihat Abu Talib menangis, saudara, Nabi ikut menangis. Bukan menangis karena takut, tapi karena terharu dengan cinta Abu Talib. Terharu dengan kasih sayang Abu Talib Sampai Abu Talib sedih-sedih untuk menjaga dan pada Nabi. Begitu Abu Talib melihat Nabi menangis, saudara, Abu Talib memastikan, ya Muhammad, kau jangan bersedih. Aku tidak akan meninggalkanmu, tidak. Apapun putusanmu, aku akan bela. Tapi apa yang aku harus katakan kepada mereka? Apa jawab Nabi? Nabi katakan ke Abu Talib, ya Ammi, ya Abu Talib, kulit Quraisy. Kulit Quraisy. لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركت sampaikan kepada mereka wahai pamanku Abu Talib jangankan mereka tawarkan tahta, harta, wanita andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah kananku bulan di sebelah kiriku agar aku meninggalkan daripada yaitu kewajiban dakwah ini wallahi demi Allah mata waktu tidak akan pernah aku tinggalkan Imah aku berhasil atau aku mati dalam dakwah ini subhanallah jadi ucapan Nabi ini saudara ada dua dimensi pertama jangankan tawaran harta tahta wanita tawaran matahari bulan dan seisi dunia buat Nabi Nabi tidak tinggalkan dakwah. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, jangankan ancaman tadi. Diancam mau dibunuh sama orang-orang Quraisy, saudara, mau dikepung, mau dikerubuti. Andaikan matahari bulan ditibangin kepada Nabi yang beratnya luar biasa, saudara. Ya kalau orang ketiban bulan matahari pasti mati, saudara. Nabi nggak peduli seberat apapun tantangannya artinya dimensinya ada dua semanis apapun tawarannya sehebat dan seberat apapun ancaman dan tantangannya tetap Nabi tidak akan meninggalkan dakwah subhanallah Batal lagi gagal lagi mereka punya upaya membungkam dakwah Nabi hari ini apa yang mereka lakukan mereka kumpul di Ka'bah saudara mereka kumpul bersama-sama mereka tunjukkan kemarahan mereka saudara mereka kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus mereka datangi yaitu Abu Talib untuk mereka bunuh kita punya Nabi saudara tapi ketika berita itu tersebar seluruh pemuda Bani Muttalib dan Bani Hashim menghunus pedang rame-rame datang ke syubahnya Abu Talib saudara rame-rame mengepung rumah Abu Talib mereka siap perang mereka siap mati hadap-hadapan dua kubu pemuda yang satu membunuh Nabi yang satu membela Nabi sudah akhirnya orang-orang kafir tadi mundur begitu melihat kesigapan Bani Hasib kesigapan Bani Muthalib dalam membela Nabi dan Abu Thalib instruksikan mereka ada yang masuk bunuh ada yang masuk habisi tidak boleh ada yang menyentuh Muhammad subhanallah akhirnya mereka mundur tapi mereka marah mereka kecewa kemana mereka mundur mereka kumpul di sekitar Ka'bah mereka buat petisi mulai hari ini seluruh bangsa Quraisy tidak boleh ada yang berhubungan dengan Muhammad dan para pembelanya baik yang belanya itu muslim maupun yang belanya itu kafir dan kalangan Bani Hasim dan Bani Mutalib jangan ada yang berdagang dalam mereka jangan ada yang beli dagangan mereka dan kalau mereka beranjak kepada Quraisy tidak boleh dilayani jangan tengoki mereka jangan tegur mereka jangan bantu mereka dan jangan ada yang menerima lamaran mereka atau mereka yang melamar kures yang lainnya tolak semua lamaran putuskan semua hubungan dan mereka tidak boleh keluar dari kota Mekah mereka harus dikepung diawasi saudara petisi ini ditulis di kulit binatang saudara digulung dimasukkan dalam kotak disimpan di dalam kapal. Saudara, bulan pertama Nabi dan para sahabat bertahan, masih banyak perbekalan, saudara. Bulan kedua perbekalan mulai susut. Enam bulan mulai susah, saudara. Mau belanja udah nggak bisa, perbekalan udah mulai habis, sudah Mau keluar dari kota Mekah dikejar, tidak boleh ada yang keluar dari kota Mekah. Diisolasi, saudara. Di embargo. Ini namanya embargo ekonomi, embargo sosial politik, betul-betul diembargo habis tidak boleh diboikot Masuk satu tahun saudara mulai mereka makan satu kurma buat dua hari coba lihat penderitaan mereka saudara malah Nabi mulai makan daun-daun kering saudara sehari makan sehari tidak makan taruh batu di perut ikat perutnya dengan batu saudara untuk menahan perih lapar untuk apa semua itu Nabi dan para sahabat melakukannya? Hanya untuk dakwah di jalan Allah, mencari ridha Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Enggak, enggak peduli. Masuk tahun kedua, saudara, menjelang tahun ketiga, mulai ada yang bertumpangan. Yang sakit, yang kelaparan, yang meninggal dunia, saudara. Dan Nabi selalu memohon pertolongan Allah dan Nabi tahu betul kalau ini adalah saudara, ini adalah ujian dari Allah. Sampai ada sebagian sahabat datang kepada Nabi ya Rasulullah, mata Rasulullah. Wahai Rasulullah, kapan ini pertolongan Allah? Bukan mereka nggak sabar, bukan. Saking menderitanya, saudara. Saking sulitnya kondisi di saat itu, saudara. Nggak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali pertolongan Allah. Luar biasa. Sampai masuk tahun ketiga, saudara, diboykot habis dan Nabi tetap berdakwah tidak peduli siapa yang Nabi jumpai dari orang kafir tetap Nabi ajak untuk masuk Islam inilah Nabi kita saudara akhirnya pertolongan Allah datang Allah mengabarkan kepada Nabi nabinya saudara bahwa petisi yang ditulis di kulit binatang tadi di dalam Ka'bah saudara sudah habis dimakan rayap Siapa yang tahu saudara? Ada di dalam kotak, di dalam Ka'bah, nggak ada meriah, dikunci, digembok saudara. Kemudian Nabi kumpulkan para sahabatnya, kami kasih kabar gembira, busrah lakum. Ada kabar gembira buat kalian semua. Apa kabar gembiranya? Petisi mereka sudah dimakan raya. menunjukkan bahwa Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah, tidak hidup dengan mereka punya petisi. Nah, begitu berita ini menyebar, didengar oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib Hamzah langsung dengan gagah datang ke depan Ka'bah diundang ke semua orang kafir eh masyarakat Quraisy ayo kita kumpul Rabbul Ka'bah Tuhan pemilik Ka'bah ini yang kita semua sama yakini keberadaannya dia tidak rela dengan petisi kalian orang-orang kafir ketawa mentertawakan Hamzah dari mana kau bilang gak rela kalian punya petisi udah dimakan raya Oh ditertawakan Hamzah lah orang-orang kafir. Kau ngiko ya Hamzah. Kau sudah gila karena udah kelaparan. Akhirnya Hamzah tantang baik. Kita buktikan. Kita buktikan sekarang. Apakah Rabbul Ka'bah ini ridho dengan kalian punya petisi atau tidak? Dan kalau ternyata betul dimakan rayap, berarti Muhammad benar, Rabbul Ka'bah tidak rela, harus kalian stop ini boykot. Diterima sudah. Tapi sebagian nggak mau. Tapi Mut'im bin Adi salah searah tokoh kufir yang di, tokoh kafir Quraisy yang dianggap cukup bijak saudara, dia katakan harus kita lihat. Harus kita lihat. Harus kita buktikan. Orang kafir dan orang kafir ribut. Yang sebagian bilang jangan. Ini cuma ngigoknya mereka. Yang sebagian bilang enggak. Kita harus lihat. Di antara yang ngotot untuk melihat adalah Mut'im bin Adi. Akhirnya Ka'bah dibuka, kontak dibuka. Subhanallah petisi itu sudah habis dimakan rakyat kecuali tulisan Bismillah. Cuma nama Allah yang rakyat nggak berani makan. Lo kok pakai Bismillah? Karena memang orang-orang kafir ini mereka percaya Allah itu ada, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah. Di samping Allah mereka menyembah daripada berhala-berhala. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada Nabi, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la kalau kau bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Cuma mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka tidak mengesahkan Allah. Mereka ciptakan Tuhan-Tuhan baru aliha di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tulisan tadi mereka masih sebut nama Allah dengan nama Allah, dengan nama Lat, dengan nama Uzza, dengan nama Manat, dengan nama berhala. Yang lain dimakan rakyat kecuali bismillah yang tidak dimakan rakyat. Subhanallah, rakyat tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak benar. Rakyat tahu, saudara. Kan kelewatan kalau manusia tidak tahu dikasih akal oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa Begitu dilihat sedemikian rupa, sebagian tokoh Quraisy mengatakan boikot tetap harus berlanjut. Tapi Mut'im bin Adi mengatakan tidak bisa. Ini bukti Rabbul Ka'bah yang sama kita yakini keberadaannya tidak rela dalam petisi kita. Stop. Tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh lagi kita lanjutkan ini. Eh, stop. Akhirnya mereka tidak boleh ikut lagi, saudara. Mulailah Nabi dengan mereka berbelanja lagi, bergaul lagi, berhubungan lagi, dan Nabi terus berdakwah lagi. Alhamdulillah. Tapi mereka orang kafir Quraisy gak puas. Gak puas ini bagaimana caranya? Untuk menghentikan daripada dakwah Nabi Nah, kemudian saudara mereka bikin aturan. sudah aturannya adalah saudara bahwa Nabi kalau ingin di kota Mekah tidak boleh berdakwah lagi. Mereka tidak mau ikut, tapi Nabi nggak boleh keliling untuk dakwah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi hijrah ke Taif. Karena sebelum ini maaf, sebelum itu saudara Nabi tidak mereka merekakan Mereka tetap berdakwah Tapi ada satu berita duka datang Setelah selesai masa-masa sulit tadi saudara Istri Nabi tercinta tulang punggung dakwah Nabi Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha meninggal dunia dan beberapa bulan berikutnya Abu Thalib juga meninggal dunia begitu dua orang ini meninggal dunia gembira orang-orang kafir Quraisy. Bagi mereka pelindung Nabi sudah tidak ada, pembela Nabi sudah tidak ada, penyokong dana dakwah Nabi sudah tidak ada. Mulai saat meninggalnya Abu Talib, mereka mulai mengganggu Nabi secara fisik. Karena setelah Abu Talib meninggal, tidak ditemukan satu tokoh yang mampu menggantikan peran Abu Talib untuk menyatukan Bani Hasan dan Bani Muttalib untuk membela Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Talib sudah. Mereka mulai ganggu Nabi. Sekarang Abu Talib udah nggak ada, nggak ada lagi yang bela Nabi. Nabi mulai diganggu fisiknya, sudah. Begitu beliau sedang munajat di depan Ka'bah kepada Allah, tiba-tiba orang-orang kafir datang, sudah. Salah satu dari mereka maju dililit leher kita punya Nabi dengan kain panjang, diseret-seret, sudah. Sampai Nabi tercekik, mata yang melotot, tidak bisa nafas, muka merah, diseret di saat-saat yang genting tersebut muncul Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu dari kejauhan melihat Nabi sedang diseret-seret tidak bisa bernafas Sayyidina Abu Bakar Siddiq mabur lari mengejar didorong orang tersebut sudah beliau selamatkan kita punya Nabi sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan tegaknya kalian ingin membunuh seorang yang hanya mengajak kalian kepada la ilaha illallah dilawan Makanya jangan sembarangan kurang ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sudah. Perjuangannya luar biasa bersama Nabi. Akhirnya Nabi bisa diselamatkan. Dua hari berikutnya lagi saudara, orang-orang kafir ini saudara bawa perut unta yang disembelih kemarin. Yang baunya sudah luar biasa, yang di dalam isinya banyak kotoran sudah. Begitu Nabi sedang sujud sholat depan Ka'bah, mereka datang, mereka sirami. Itu Nabi datang kotoran unta isi perut unta saudara ketika itu putri nabi tercinta jantung hatinya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha datang membersihkan sebuah kotoran dia lawan itu orang-orang kafir saudara Fatimah Zahra singa betina tidak diam ayahnya melakukan sedemikian rupa dia berdiri tolak pinggang dia lawan orang-orang kafir tadi saudara tapi Nabi mengingatkan itma ini ya berarti tenang sahabat sahabat kau dia, Nabi nggak mau nanti putrinya diganggu oleh orang-orang kafir nah, karena tiap hari Nabi diganggu fisiknya nggak aman lagi dakwah di Mekah maka itu Nabi pergi hijrah ke Taif singkat cerita ternyata orang Taif sudah terhasut oleh opini Quraisy Orang-orang Quraisy sudah bikin cerita macam-macam. Awas, Muhammad itu penghancur rumah tangga. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu bikin urusan rumah tangga berantakan, menghancur kesatuan. Orang-orang pakai kafir percaya, sudah Begitu Nabi masuk ke sana, mereka usir. Yang tua, yang muda, lelaki, perempuan, semua turun ke jalan. Mengusir Nabi, menimpuki Nabi dengan besi, dengan kayu, dengan batu, saudara. Sampai sekujur tubuh Nabi berlumuran darah. Pakaiannya yang serba putih berubah jadi merah diusir sampai beliau pingsan saudara diusir jangankan kita yang mendengarnya malaikat yang mulia yang mengetahui hal tersebut malah minta izin kepada Allah untuk membela Nabi itu malaikat datang kepada Nabi minta diperintah untuk menghancurkan Taif tapi Nabi tidak mengharapkan itu Nabi hanya mengatakan lah jangan jangan bal arjuru an takhruja min aslabihim man yu'mina billahi wa rasulih Bahkan aku tetap berharap kepada Allah agar nanti dari anak turunannya, generasi penerusnya ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sampai detik ini tidak ada satu pendidik Taif pun yang kafir, saudara. Tidak ada. Berkat doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi diusir, saudara, Tinggal putra angkatnya Zaid ibn Harithah kebingungan yang mendampingi Nabi. Ya Rasulullah, kita mau pergi kemana sekarang? Dari Mekah kita udah diusir. Masuk Taif nggak diterima. Nah kalau Taif aja tetangga nggak nerima, bagaimana yang jauh-jauh? Kita nggak tahu keadaan mereka. Kata Nabi tenang ya Zaid. Allah pasti akan beri jalan keluar. Nggak berapa lama kemudian kata Nabi Yazid, kau datang di Mekah bin Haji. Mut'im bin Adi itu tokoh kafir Quraisy ya, yang sangat dihormati oleh masyarakat kafir Quraisy. Kau sampaikan kepada dia bahwa Muhammad minta suaka al-luju untuk boleh masuk ke Mekah lagi. Saudara, akhirnya Zaid ini mengatakan, Ya Rasulullah, dia kafir. Dia selama ini nggak bela kita. Tapi kata Nabi, enggak. temui ya jadi. Kenapa Nabi suruh temui Mutim bin Adi? Karena selama ini yang paling lunak Mutim bin Adi. Selama ini yang mau bermuamalah dengan kaum muslimin mut'im bin Adi. Selama ini yang menolak petisi boykot kaum muslimin mut'im bin Adi. Dan pada akhirnya pun yang mendorong untuk pembatalan juga mut'im bin Adi, sudah. Dan mut'im bin Adi ini nggak pernah terdengar menyiksa orang-orang muslim. Walaupun dia orang kafir, keras kafirnya. Dari Nabi pandai memilih mana orang kafir yang yang yang bisa manfaat buat umat Islam, saudara. Akhirnya dikirim Z Z temui, sembunyi-sembunyi masuk ke Mekah. Akhirnya Mu'tim bin Adi bilang, baik, aku berikan suaka buat Muhammad. Tapi Muhammad mesti ikut aturanku. Jangan Muhammad berdakwah semau-maunya. Diterima, sudah. Begitu Nabi masuk ke kota Mekah kembali, saudara, marah orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Muhammad bisa masuk? Begitu mereka dengar yang memberikan yaitu Al-Luju Asyasi adalah Mut'im bin Ali rame-rame mereka datang ke Mut'im bin Ali mereka tanya ya Mut'im engkau ini sebagai pemberi suaka atau sudah jadi pengikut Muhammad kalau jadi pengikut Muhammad dimusuhi saudara tapi Mut'im mengatakan belana syafiq aku ini cuma pemberi pemberi pemberi suaka aku nggak ikut menjadi pengikut Muhammad nah itu ada aturan saudara orang kalau sudah diberikan suaka kepada seorang tokoh kafir Quraisy nggak boleh diganggu duduk Nabi diberikan suaka oleh Abu Talib setelah Abu Talib nggak ada yang memberikan suaka orang-orang kafir nah sekarang ada lagi satu Utain bin Adi yang memberikan suaka sudah akhirnya Nabi bisa masuk ke kota Mekah Sarah Nabi nggak boleh berdakwah seenaknya sudah Tapi Nabi kita cerdas. Ya, Nabi tidak berdakwah keluar. Yang di dalam tetap didakwahkan sudah Yang di dalam tetap dikuatkan akidahnya. Plus setiap musim haji Nabi minta izin kepada Mut'im bin Haji untuk ikut berkumpul ke acaranya orang-orang Arab orang Arab, Arab Arab itu saudara walaupun mereka jahiliyah kafir tapi ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim menyambut manasik haji mereka haji diizinkan itulah yang Nabi manfaatkan Nabi duduk di tempat Jumratul Aqabah sudah tapi ada bangsa Arab datang dari mana-mana, dari mana-mana negeri. Tiap musim haji mereka turun. Nabi duduk, Nabi ajak mereka untuk mampir. Ayo mampir, kita ngobrol, kita diskusi, kita duduk, kita bicara. Tapi yang kurang ajarnya apa? Abu Lahab diri di samping. Abu Lahab diri bilang apa? Eh, saudara-saudaraku, bangsa Arab, hati-hati, ini keponakan. Aku nih, aku ini pamannya. Aku tahu ini gila, ini tidak waras, ini orang jahat coba lihat tantangannya saudara di satu sisi Nabi mengajak mereka di tempat yang sama Abu Lahab propaganda. Tapi subhanallah datang juga 12 orang dari Madinah duduk di depan Nabi sana. Mereka bisik-bisik. Oh ini yang namanya Muhammad yang katanya Nabi. Ini kita punya negeri orang Yahudi lagi pada ribut. Cirinya sama nih ayo kita deket mereka duduk mereka dengerin dakwah Nabi masuk Islam 12-12 ya masuk Islam sampai mereka mengatakan ya Rasulullah di negeri kami namamu sudah terdengar di negeri kami namamu sudah diperdebatkan diributkan oleh orang-orang Yahudi ya Rasulullah di negeri kami ya Rasulullah merupakanlah lahan dakwah yang luar biasa kirim sahabatmu kepada kami bersama kami untuk menyebarkan Islam di Madinah Nabi kirim saudara yaitu Mus'ab bin Umar untuk menyebarkan Islam di Madinah. Berangkat sampai di Madinah Mus'ab bin Umar terus keliling dengan orang-orang yang 12 tadi menyebarkan Islam. Tahun depannya di musim haji datang lagi dari Madinah 72 orang sudah muslim. Terus apa mereka bilang kepada Nabi ya Rasulullah negeri kami terbuka untukmu kami mengharapkan kedatanganmu. Hijrahlah ke Madinah. Kami akan jaga engkau dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Kami tidak akan biarkan orang mengganggumu. Subhanallah. Ansor, saudara. 72 orang datang, yang hanya perempuan, saudara. Minta Nabi untuk berangkat ke sana. Dayung bersambut. Saudara, Nabi terima. Nabi umumkan di para sahabat untuk diam-diam hijrah meninggalkan Mekah semua menuju Sedangkan Nabi sendiri tidak boleh hijrah tanpa izin Allah. Nggak boleh. Apapun resikonya, bagaimanapun situasinya, walaupun bahaya buat Nabi, sebelum diizinkan Allah, tidak boleh Nabi hijrah. Semua sahabatnya Nabi suruh hijrah. Kecuali beberapa sahabat yang memang Nabi tahan seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk mendampingi Nabi seperti Ali ibn Abi Thalib untuk menjaga keluarga Nabi sudah luar biasa akhirnya saudara sahabat-sahabat hampir semua hijrah ke Madinah hijrah disinilah orang-orang kafir khawatir bahwa Muhammad sudah punya banyak pengikut di Madinah kalau begitu kita dapat digelarlah rapat di Nadwah sudah digelar rapat semua orang kafir Quraisy diundang. Eh dalam riwayat diceritakan Nabi yang kasih tahu kita ketika itu ada iblis berwujud manusia berpakaian seperti orang-orang nejat saudara. Tahu orang nejat? Orang nejat itu saudara orang yang berasal dari ibu kota Arab Saudi sekarang ini ya dan sekitarnya. Jadi penampilannya ya kurang lebih kayak Wahabi lah betul dia pakai gutrah saudara jenggotnya panjang pakai tungkal syekh orang tua seperti syekh syekh dinaikkan datang ikut rapat ikut rapat bersama orang kafir Quraisy mereka nggak tahu itu iblis tapi Nabi yang menyampaikan kepada kita kalau itu iblis apa dalam rapat ada yang mengatakan dalam rapat kami usul kami usul Muhammad harus kita penjara nggak boleh dikeluarkan sampai mati supaya Muhammad ini tidak bisa lagi menyebarkan agamanya sudah eh iblis ngertuk. iblis kata iblis jangan kalau kalian penjara besok yang diminta Madinah makin banyak mereka datang dengan senjata mereka akan bebaskan Muhammad dan kalian dihabisi mereka balas dendam akhirnya sebagian lagi bilang ya sudah kalau begitu kita usir aja Muhammad dan kota Mekah terserah dia mau kemana iblis ngetuk lagi godang itu lebih bahaya lagi kalau Muhammad dilepas dia berangkat ke Madinah dia makin kumpulkan kekuatan apa kalian lupa selama ini kalian bunuh sahabatnya kalian rampas harta bendanya besok Muhammad datang Muhammad akan balas kepada kalian Abu Jahal kata Abu Jahal kalau begitu aku usulkan kita bunuh saja Muhammad Eh iblis ngetok, eh ini baru pendapat. Iblisnya yang ngetoknya, ini baru pendapat bagus. Emang mesti dibunuh. Tapi bagaimana cara bunuhnya? Setiap anak suku bangsa Quraisy harus terlibat mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus ikut membunuh Nabi sehingga kalau Bani Hasib menuntut utang darah seluruh anak suku Quraisy ikut bertanggung jawab dalam pembunuhan. Dengan demikian Bani yang tidak bisa menuntut kita semua satu tuh sudah luar biasa makanya kalau rapat hati-hati iblis juga nyusup tuh iya kadang-kadang pakaiannya kayak paling alim gitu sudah nggak tahunya iblis sudah akhirnya berangkat singkat cerita nabi dikepung saudara di malam itulah nabi mendapat izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah jadi Allah sudah tahu ini malam bakal dikepung nih. Dari pagi Allah udah izinin untuk Nabi punya persiapan. Nabi hubungkan Sayyidina Abu Bakar, Nabi kasih tahu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib saudara masing-masing diberikan tugas oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya saya tidak melanjutkan ceritanya, Anda semua tahu saudara bagaimana begitu Nabi sudah terkepung. Nabi buka pintu rumah beliau, beliau membaca beberapa ayat di awal surat Yasin itu semua yang ngepung Nabi saudara terkena ngantuk yang dahsyat sehingga tidur nah cuman kadang-kadang salah gunain sekarang maring pakai surat yasin juga <laughs> katanya sudah penjaga dan yang punya rumah pulas kan kurang ajar itu Masya Allah ini untuk menunjukkan apa saudara Nabi kita keluar dari Mekah bukan lewat gorong-gorong bukan sembunyi-sembunyi bukan lewat atas adab tidak tapi lewat di depan mata mereka dan dengan kekuasaan Allah mereka tidak mampu untuk membendung Nabi bahkan saudara sebelum jalan Nabi masih sempat ngambil pasir tiap tidur tiap orang taruh pasir palanya orang bertanya maksudnya apa maksudnya Kak Nabi mau ngasih pesan ini gue jalan lewat mata lu nih bukan lompat-lompat itu menunjukkan kejadian menghinakan mereka kau pikir kau bisa menjegalku kau pikir kau bisa menghadangku Allah yang berkuasa wayang kuruna wayang kurullah wallahu khairul makirin alhamdulillah ini kalau dituliskan dua jam lagi kalau dituliskan bisa dua jam lagi saya pikir cukup sampai di sini lanjutannya di kedatangan yang akan datang insya Allah tapi apa hikmah yang saya mau ambil sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Asadullah di mana dulu orang tua kita yang membangun tempat ini saudara itu termasuk deretan ulama-ulama deretan habaib yang mengatakan yang hak itu hak yang batil itu batil lau matalaim karena beliau melanjutkan daripada cara berjuang datuknya yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau nggak peduli mau difitnah mau dicaci maki mau diejek mau diancam mau dibunuh nggak peduli yang penting yang hak tetap hak yang batil tetap batil tidak boleh kita takut untuk menegakkan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Nah mudah-mudahan keberanian semacam itu menular yaitu kepada seluruh santri-santrinya, generasi penerusnya di Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah kesimpulan yang saya ingin ambil, Nabi dulu berjuang dicaci maki. Saya tanya, habaib dan ulama yang saat ini berjuang istiqamah, di dalam perjuangannya ada yang dicaci maki? ada nggak usah kaget al ulama warasatul dia ulama itu pewaris nabi mesti mewarisi ilmu nabi mewarisi akhlak nabi mewarisi resiko dakwah nabi nabi dulu dicaci maki ya ulama mesti siap dong dicaci maki nabi dulu difitnah ya ulama mesti siap dong untuk difitnah Nabi dulu saudara diteror, diintimidasi. Ulama mesti siap dengan teror dan intimidasi dulu Nabi kuat nggak mempan diteror akhirnya pengikutnya diteror ulama sekarang pun jangan kaget kalau mereka kuat nggak mempan diteror bisa santrinya yang diteror dan dianiaya sudah jangan kaget dulu saudara Nabi Nabi dulu dibujuk oleh orang-orang kafir untuk campur aduk agama sekarang pun begitu juga ulama-ulama dibujuk untuk campur agama ulama disuruh ikutlah ke gereja ulama disuruh ikutlah Natalan saudara jadi ulama mesti siap menghadapi yang begitu dulu Nabi menolak campur aduk agama ulama juga wajib untuk menolak campur aduk agama nah dulu Nabi kita lihat di boykot di boykot saudara jangan kaget kalau ada ulama sekarang berjuang di boykot orang nggak boleh nyumbang dia orang nggak boleh nyumbang majelisnya sudah. kalau dia dagang jangan ada yang beli kalau perlu listriknya diputusin sudah. coba kita lihat jadi jangan kaget dengan tantangan-tantangan semacam itu Dulu Nabi mau dibunuh, dikepung saat hijrah, saudara. Jangan kaget kalau ulama sekarang juga direncanakan untuk dibunuh. Dan Nabi dulu diusir dari kota Mekah. Saudara, jangan kaget kalau ada ulama nanti diusir dari kampung halaman, bahkan dari negerinya, saudara. Harus siap kalau ingin menjadi warasatul Haleluya. Itu saja yang saya mau sampaikan pada hari ini dan saya minta maaf karena saya langsung harus ke tahu Tauhid sekarang ini sebab nanti pada zuhur saya juga harus langsung ke Sidoarjo yaitu ada dialog dengan para kiai, para tokoh masyarakat yaitu tentang wawasan kebangsaan dalam pandangan Islam. Jadi dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan dan kesalahannya. Akhirnya pesan saya yang terakhir yuk mari kita cintai Nabi yuk mari sama-sama kita ikuti daripada ajaran Nabi dan yang paling akhir saya ingatkan jaga baik-baik akidah ahlus sunnah wal siap jaga akidah ahlus sunnah wal siap jaga akidah ahlus sunnah wal jangan terpengaruh dengan ajaran wahabi ajaran syiah ajaran-ajaran yang ada di luar ahlus sunnah saudara jangan jangan ada terpengaruh yuk kita perkuat akidah kita di atas sunnah wal jamaah agar kita mengikuti jalan yang lurus sebagaimana jalan yang pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.